sebenarnya berupaya untuk menasihati mundir dalam beberapa kesempatan namun nggak pernah berhasil. Saya coba untuk minta datang ke Jakarta pada waktu itu. Ya kalau saya waktu itu sehat saya akan datang ke Bandung. Ada kesempatan saya akan datang pada waktu itu. Tidak terwujud puasanya ini hari tersebut waktu berkunjung kepada orang tua ini itu ini itu dan dikiranya Sadidah yang lain itu nggak punya urusan juga dikiranya Sadidah nggak ngurus orang tuanya atau anaknya datang jauh-jauh meninggalkan pondoknya meninggalkan anak-anak ya. sama tapi demi kepentingan dakwah tahan berupaya Sampai tadi kita mencoba telepon untuk duduk di bawah, kenapa nggak segera dimulai? Karena ingin mencoba. Di telepon nggak bisa, nggak aktif, nggak tahu nggak aktif apakah ditolak eh, e, teleponan kita Allah yang tahu. Minta tolong ya tadi melalui satu ikhwan katanya mau pergi sampai ke sana bahwa Ustaz Burman mau bicara dia mau pergi Iya, iya. Nah, mau oh, pergi mana ya sih? Belum hari kiamat. Nah. maka melalui beberapa keterangan yang sudah sebelum-sebelumnya tentang orang ini, anak katakan mundir ini adalah fadhan tidak boleh dihadiri majlis-majlis. Jangan didengarkan kajian-kajian yang melalui media apapun. Dan Barakallahu dan orang-orang yang setipe dengannya yang masih menyebarkan subhan-subhan ya. ketahuilah mereka mendengar eh, uh, di bawah ini karena belum dinasehati oleh asatidah. Yang saya tahu sudah dinasehati sama ya. saja. Nah, kemudian saya juga tidak ingin mengkodiminya, ingin mencoba duduk dengan Seperti sebagiannya tadi sudah saya jadi setidaknya dia berusaha. Kalau dia benar benar menyayangi dakwah, tapi berusaha menghubungi asatidah, temui asatidah. Bukan kemudian memposisikan dirinya terbalik ini syubhat baru. Nah, Ustaz Fauzan Fauzan menyebutkan setelah berjumpa dengan Mundir itu teman dekatnya juga dengan tegas dia mengatakan sekarang saya benar-benar yakin bahwa memang Mundir itu mujahid tidak juga nah, sehingga kata ya Tuhan seperti yang sudah saya sebutkan orang ini adalah Ayo, nah. Kalau asalnya seperti mundir, ada syuhada, Allah seperti yang sudah saya katakan, Faddanun, tinggalkan. Kalau mereka mutasibun, maka la salam wa لا سلام ولا